Sufyan Rurai ya. Betul sudah rujuk dari perkataannya tentang ucapan Syahrawi Rabi dalam nasihatnya tentang Ja'far Umar Talib. Yang kami ketahui ya, sebagaimana yang ditampilkan dan tertulis itu bukan rujuk. Nah, itu namanya membela diri dan melarikan diri. Nah, dia mengatakan eh, ya yakni menolak, membantah tuduhan bahwa dirinya mencela Syekh Syekh Rabi. Nah, orang bertobat itu bukan begitu. Nah, orang bertobat itu sebenarnya diajarkan oleh ulama. Nah, sebagian ulama ada yang terjatuh dalam kesalahan kemudian diingatkan ya diingatkan maka astaghfirullah min hadal kalam aku beristighfar minta ampun kepada Allah dari ucapanku ini begitu orang bertobat itu Nah, ya, dengan bertobat seperti itu terangkat derajat. Nah, ya, eh, jadi bertobat dari kesalahan itu kemuliaan. Nah, tentang kesalahan itu diperbaiki, ya diulang. Adapun ingin berlari, menghindar, membela diri, tidak mau mengakui, padahal itu kesalahan yang nyata-nyata kesalahan. Nah, setiap yang mendengar ya, rekaman itu jelas-jelas mengatakan bahwa ucapan ini mengandung kebatilan dan pelanggaran akidah kemudian dibantah habis-habisan. Nah, kalau orang bertobat itu ya saya istighfar kepada Allah, minta ampun bertobat dari kesalahan saya, ya menilai ucapan ini sebagai ucapan yang mengandung kebatilan dan pelanggaran akidah ini semua karena kebodohan saya. Nah, nah seperti itu orang bertobat. Nah, ini tidak, tidak seperti itu. Barakallahu Nah, nah, jadi orang seperti ini ya berbahaya, membahayakan dakwah selesai. Nah, kita ini semua, dakwah kita ini dibimbing, dibimbing oleh siapa? Daurah-daurah kita sekian kali daurah itu semua dengan bimbingan Syekh Jadi ya. Kita e, mengenal ya dan mengekohkan diri, menguatkan diri dengan manhaj salaf ya, merujuk ya kepada ulama-ulama kita Nah, dulu Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Mufdil, ya, Syekh Ahmad, Zahdan Najmi, yang sudah meninggal semuanya. Nah, pada masa-masa itu juga diakui bersama mereka sebagai rujukan ibarat ulama Syekh Rabi. Nah, sepeninggal mereka, Alhamdulillah Allah SWT masih menyisakan Syekh Rabi. Sekian fitnah yang dasar yang merongrong dakwah salafiyah di dunia ya sepeninggal imam-imam itu ya di Yaman sepeninggal Syekhuna Mukbil ya Al-Ikhwani Abu Hasan Al-Misri Al-Mubtadi' menampakkan taringnya nah ya menampakkan taringnya menggoncang Yaman dan menggoncang dunia dengan subah-subahnya dengan koidah-koidahnya dengan usul-usulnya prinsip-prinsip yang dibuatnya. Nah, untuk memerangi dakwah salafiyah manhaj salaf. Nah. Ya, sebenarnya dikatakan penyair khalala fil jauh fadidi wasfiri. Nah, sepeninggal bil tidak ada lagi imamnya di sana merasa bebas dia akhirnya. Nah, eh, dia pun membuat fitnah. Nah, jadi e, hawa sudah ya sudah kosong ini sekarang. Nah, buat kamu. Nah, silahkan berbuat apa saja. Yang merasa seperti itu berhasil akhirnya muncul. Nah, menggoncang. Dan banyak yang tertipu itu. Nah, yang tampil mematahkan setelah dinasihati, dinasihati, dinasihati dengan penuh kesabaran, Syekh Tanpa kita tahu Bagaimana Syekh Robi sabarnya menasihati. seks dengan seks dikirim oleh Syekh Robi. Syekh Robi cerita. Bertahun-tahun itu. Nah, dengan anak sampai tujuh tahun. Dinasihati Abu Hasan al-Misri itu. seks dengan seks Dikirim lewat seks, Nasihati dia. Bantah-bantahan. Nasihat. Kita nggak tahu kan? Nah, sampai betul-betul terlihat orang ini tidak bisa nasihati, berbahaya, kemudian mengarah, membuat, menciptakan kaidah-kaidah prinsip-prinsip untuk meruntuhkan manhaj salaf. Nah, ya, yang itu di ujungnya adalah manhaj ikhwanul muslimin. Ya, mengatakan barakallahu fikum kita ingin na'am e, manhaj wasi' manhaj yang longgar yasul ummah kullaha yang bisa merangkul seluruh umat. Inginnya apa? Diperjelas setelahnya ikhwan muslim itu ternyata maunya ahli sunnah Jamatut tabligh itu maunya ahlus sunnah. Jamatut tabligh yang kata Syekh Rabi berbaiat di atas empat tarikat sufi yang semuanya meyakini wahdatul wujud. Semuanya meyakini wahdatul wujud. Itu mau dikatakan ahlus sunnah. Nah, Abu Hasan al-Misri. Nah, kemudian fitnah dia selesai di fadlillah subhanahu wa ta'ala ya kemudian melalui bantahan dan keterangan Syekh Rabi dan juga oleh para ulama. Nah, ya, dan berguguran yang berguguran dengan fitnah itu. Nah, sampai kemudian muncul uh, fitnah. Nah, di antara yang kena fitnah itu, ya, Ibrahim Ar-Ruhaili, Ibrahim Ar-Ruhaili, Sampai ada rekaman dia mengatakan ketika ingin membela Abu Hasan Al-Misri mengatakan boleh mengambil ilmu belajar dari Abu Hasan Al-Misri. Boleh. Meskipun kata Ibrahim Wahili, meskipun ada orang yang mengatakan Jaham Ibn Sofwan sudah kenal tadi Jaham Ibn Sofwan ya. Nah, meskipun ada orang yang mengatakan Jam Ibnu Sofwan itu bukan mubtadi, boleh ngambil ilmu dari dia. Bayangkan Jam Ibnu Sofwan yang dibunuh oleh pemerintah pada masanya ya sebagai orang yang murtad nah dengan jahmianya kalau ada orang yang mengatakan dia bukan mubtadi boleh mengambil ilmu dari dia nah ini demi untuk mengatakan boleh mengambil ilmu dari Abu Hasan dan misteri nah ya dan yang lainnya datang fitnah Al Hasan Al Halabi nah ya <clears throat> yang e, sama hampir sama nah dengan kaidah-kaidahnya Belhaq nah, ya ingin menggugurkan jarak takdir tidak diterima jarak itu sampai sepakat semua ahli hadis nah ya boleh menasihati tidak boleh menjarah Nah, kalau kamu menghukumi, kamu juga dihukumi. Gitu. Nah, datang kaidah-kaidah. Nah, ini Ali Hasan al Hadadi e, eh, Naam <clears throat> sampai pada puncak penyimpangan Ali Hasan al Hadadi ketika dia merekomendasi ya tulisan yang ditandatangani Naam oleh sekian tokoh-tokoh sufi dan tokoh-tokoh rafidah. Nah, pertemuan di Urdun resmi dipimpin oleh ya penguasa di Urdun. Nah, yang isinya isinya adalah menetapkan, membenarkan ya seruan eh, naan persatuan seluruh umat beragama sedunia. Menyerukan persaudaraan seluruh umat beragama sedunia. Menyerukan kemerdekaan memilih agama agama apa saja yang ada di dunia. Kata Ali Hasan, ya ini ya <clears throat> menggambarkan mewakili Islam dan mengatakan bahwa ini telah ditandatangani oleh tokoh-tokoh ulama yang terpercaya yang sikot umana yang terpercaya dan amanah. Padahal tokoh-tokoh yang mendatang itu siapa? Tokoh-tokoh Rasulullah dan tokoh-tokoh Sufi. Jadi Rupanya dipelajari dan diteliti gerakan mereka ini kesimpulan Syekh sebagaimana dituangkan dalam bayan penjelasan Alama fi nasihat Ibrahim Ruhaili min al-khalal wal-ikhlal penjelasan tentang kekurangan dan kesalahan yang ada pada nasihat Ibrahim Ruhaili tulisannya yang dibandah bahwa ternyata orang-orang ini Abdul Hasan, Ali Hasan dan sebelumnya Adnan Arur Ya. Ini semua berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh Muhammad Abdu Al-Misri ya tokoh modernis yang ternyata dia apa? tokoh Masunia tokoh Remasonri Yahudi yang bermaksud untuk mengkafirkan alam semesta dan berjalan di atas jalan muridnya Muhammad Abdu yang bernama Jamaluddin Al-Qasimi yang mengarang kitab kitab untuk membela Jaham Ibn Sofwan Jahmiyah, membela Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah, membela Ibnu Arabi, tokoh Wahdatul Wujud, dan yang lainnya. Kita berada, oh ketemu rupanya, memang jalannya begitu. Iya kan? Seruan, seruan, uh, seruan kebebasan memilih agama apa saja. Terserah. Seruan kemerdekaan beragama kan? Seruan bersaudara seluruh umat beragama persatuan seluruh umat beragama. Ini apa tujuannya? Ingin mengkafirkan alam kan begitu. Hah? Iya kan? Nah, ini semua tadi kita setia oleh Ali Hasan Al-Halabi. Adzan ar ur sebelumnya juga begitu menyerukan sama dengan ini yang kita setia oleh Ali Hasan. Nah. Nah. Ini semua ya dengan perjuangan dengan jihad Syekh rodi mengikuti ya mereka mengikuti perjalanan mereka, membaca, meneliti, kemudian menerangkan kepada kita, kita jadi paham, kita bersyukur. Dan ini ini butuh ilmu. Ya, tidak sembarang orang bisa melakukan itu. Butuh ilmu, butuh kesabaran, butuh ketakwaan. Nah, kemudian seenaknya ada orang kita tidak kenal belajarnya dari mana. Seperti Sufyan Rurai ini kemudian <clears throat> ketika kita diguncang fitnah di Indonesia dengan fitnah Ja'fariyah Ja'far Umar Thalib ya ketika sebagian orang tertipu dengan permainan dia dan kedustaannya katanya mau tobat padahal itu hanya permainan saja dan itu dusta ya bersama seruan-seruan tobatnya dia dia selalu melakukan pelanggaran di sana sini dan tetap mengulang-ulangi bid'ahnya nah sampai terakhir ini bid'ahnya dia duduk ada jumpa terus dengan Eh, dengan Sinyo Sarundayang di Jakarta ya dan itu menjelang ada akan ada naan pertemuan eh, PDI uh, eh, Sinyo ini termasuk akan dicalonkan jadi presiden pada perjumpaan itu sambil ketawa sama-sama bagaikan ya jadi dikatakan di situ saya dengan Ja'far Martolib bagaikan kakak beradik Ja'far Martolib ketawa-tawa ya ini gubernurnya Manado Kristen ini sini Sarunda yang ini. Sampai kemudian ditanya bagaimana uh, pandangan kamu kalau Sinyal Sarunda yang ini jadi dicalonkan jadi presiden, ya dengan pintarnya Ja'far Mansur mengatakan saya bukan politikus, ujung-ujungnya dia mengatakan saya merekomendasi bangsa ini agar memberi kesempatan kepada Singa Sarundayang untuk memimpin negeri ini. Nah, ya Allah, Eh, nah, nah, Syahrabi itu baca dan tahu laporan-laporan kita, rutin kita dikirim. Nah, laporan tentang dia lengkap dengan data-data, ya dengan potret-potretnya, ya kata-katanya Dia melakukan ini di sana, melakukan ini di sini, ini ucapan dia, begini dibaca diikuti oleh Syahrabi. Dan Syahrabi berusaha menasihati, jadi berbicara itu tidak sembarangan, tidak seperti yang Bukhari. Nah, cara seenaknya. Nah, kemudian tiba-tiba ya dengan seenaknya <clears throat> mengatakan ucapan ini ya mengandung kebatilan dan pelanggaran akidah. Nah, ya ini ini model orang yang tidak dikenal seperti ini bergurunya di mana, belajarnya di mana. Nah, ambil ilmu dari siapa? Jadinya seperti ini. Nah, Allah musta'an ya termasuk jadi fitnah ya karena menggoncang ini termasuk ya jasa Syekh Rodi terhadap dakwah kita ya, bersama Syekh Ubaid mentahdir sebagai mubtadi' nah sudah selesai fitnahnya nah ya begitu barakallahu fiikum nah di ya munculnya dai-dai tidak dikenal, dai-dai tidak jelas, kemudian eh, punya jurah, kelancangan-kelancangan tanpa dasar ilmu, tanpa dasar uh, penghormatan kepada ulama, tidak menghargai ucapan ulama, ulama itu berbicara dengan ilmu, tidak sembarangan, sudah ditimbang, ya. Kita ini baru belajar seujung kuku seperti ini sudah berani menilai menyalahkan, menghukumnya dan kebatilan dan pelanggaran akidah. Subhanallah. Nah, Allah musta'an. Iya. Ya, jadi yang, yang jadi yang masalah ini Ustaz-Ustaz yang merekomendasi juga masalah memang. Nah, merekomendasi ya orang-orang seperti ini orang yang punya ghirah ya kecemburuan terhadap manhaj dakwah salafiyah ya tidak akan tidak akan mau merekomendasi orang seperti ini orang seperti ini itu bukan direkomendasi disuruh duduk belajar nah duduk belajar tafsir datang ke masyayikh duduk bertahun-tahun belajar di situ nah sudah supaya tahu kadar ulama ya tidak gampang ya tidak coba menilai seperti itu Nah, seperti itu. Apalagi kalau sudah tidak ada kejujuran ya kawan. Nah, pertanyaan jujur itu gampang kalau orang salah. Siapa yang tidak pernah salah? Kalau misalnya tergelincir salah, ya aku istighfar, bertobat, perbaiki. Nah, menjadi masalah kalau sudah tidak ada kejujuran, sudah ada niat-niat lain, tujuan-tujuan lain. Nah, 阿姨。